wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah dan di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kemudian kata Allah, adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung sampai-sampai kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah narul mahabbati fi qulubil mu'minin takhafu minha naru jahannam api cinta yang ada di dalam hati kaum mukminin yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ditakuti oleh api neraka jahanam api kecintaan kepada Allah yang ada di hati kaum mukminin ditakuti oleh api neraka jahanam artinya apa jemaah sekalian cinta kepada Allah adalah sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya tersebut karena beliau nggak tahu kapan. Pernah juga malaikat Jibril bertanya demikian, maka beliau bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Nabi yang paling mulia dan malaikat yang paling mulia sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, "Wa ma'adatta laha apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jadi ini yang perlu kita pertanyakan, bukan kapan terjadinya hari kiamat. Apa persiapan kita menghadapi hari kiamat? Karena untuk mencari tahu kapan kiamat itu nggak mungkin, mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita kapan terjadinya kiamat kecuali tanda-tandanya saja apakah tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar. Kemudian orang Arab Badui ini pun spontan menjawab hubbullahi wa rasuluh. Ya Rasulullah, yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Anta ma'aman ahbabta Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai Maka barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Dia akan dibangkitkan insyaAllah ta'ala Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, cinta kepada Allah demikian pula cinta kepada Rasulnya adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu jamaah sekalian Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas satu permasalahan yang penting sekali Yaitu Bagaimana Menyemai Dan menguatkan cinta Di dalam hati kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Memupuk Dan mengokohkan Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta termasuk ibadah yang sangat agung yang insya Allah termasuk sebab yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin telah menyebutkan sebuah pasal dalam kitab tersebut yang beliau beri judul al-asbabul jalibah lil mahabbah wal mujibah laha wahya asyrah sebab-sebab untuk meraih rasa cinta kepada Allah bahkan sebab-sebab yang akan menjadikan kita pasti cinta kepada Allah apabila kita memiliki sebab-sebab tersebut yaitu ada sepuluh kata beliau. Ahaduha, yang pertama adalah Kiraatul Quran bit tadabbur wat tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur. Menghayati makna dan kandungannya wattafahum dan usaha untuk memahami makna-makna yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Inilah jemaah sekalian poin yang pertama. Bagaimana agar kita cinta kepada Allah? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Qur'an. Tetapi bukan sekedar membaca begitu saja namun membaca disertai dengan usaha untuk menghayati dan memahami kandungan makna yang terdapat di dalamnya. Dan itulah yang paling tinggi di dalam mempelajari Al-Quran. Mempelajari baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Kita membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu hukumnya wajib. Demikian pula menghafalnya lebih bagus lagi. Membacanya setiap hari lebih bagus lagi. Tapi jamaah sekalian, harus kita pahami juga yang terpenting adalah memahami. Kemudian mengamalkan. Dan seseorang tidak mungkin mengamalkan dengan baik tanpa memahami. Kalau sekedar baca, dan menghafal saja tanpa memahami, maka ini masih sangat kurang. Harus tetap kita dalam usaha membaca dan memahami. Menghafal dan mempelajari. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama kita telah membantu kita dengan menulis buku-buku tafsir kitab-kitab tafsir Al-Quranul Karim hanya saja kita juga harus hati-hati tidak semua kitab-kitab tafsir yang beredar itu berdasarkan pemahaman yang benar. Pertama sekali harus kita lihat dulu siapa penulisnya. Apakah dia termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah atau termasuk aliran-aliran yang menyimpang. Itu pertama sekali. Sebagaimana dipesankan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Pada hakikatnya ilmu yang kita pelajari ini itulah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi pastikan kita pelajari kitab-kitab tafsir dari ulama ahlus sunnati wal jamaah. Contohnya jamaah sekalian, kitab-kitab tafsir yang ditulis para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah kitab tafsir At-Tabari yang tebal. Di situ beliau mengutip dari ulama-ulama besar ahlu sunnah sejak dari masa sahabat tabi'in sampai di masa beliau. Kemudian yang lebih sederhana lagi, yang lebih mudah untuk dipelajari adalah tafsir Ibnu Kathir tafsir Ibnu Katsir. Iya. Yang lebih bagus lagi kalau kita cari tafsir Ibnu Katsir yang sudah diteliti mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang doaif. Jadi sudah dikasih keterangan, ini riwayatnya doaif. Ya, dalam apa namanya? riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada pula yang lebih ringkas seperti kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini kitab tafsir Ahlus Sunnah yang lebih ringkas. Nah, ini contoh buku-buku yang bisa membantu kita untuk memahami lebih jauh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, apabila kita berusaha memahami dengan baik setiap ayat-ayat Allah, semakin dalam pemahaman kita, Semakin jauh kita mempelajari, maka pasti akan semakin menguat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena akan kita dapati di dalam ayat-ayat Allah itu terdapat berbagai macam aturan-aturan yang semuanya untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kemudahan-kemudahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak hendak mempersulit kalian. Akan kita dapati dalam setiap aturan-aturan Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi hamba. Sebaliknya jemaah sekalian, siapapun yang berpaling dari aturan-aturan Allah, maka dia akan celaka entah dia sadar atau tidak yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan celaka jangankan yang tidak mengamalkannya yang tidak mau berusaha mempelajarinya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman yang keras sebagaimana dalam surat Muhammad ayat ke-24 afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Tidak mau mempelajari dan memahami Al-Quran? Ataukah di dalam hati-hati mereka terdapat penutup? Artinya jemaah sekalian, kalau seseorang berpaling dari Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau berusaha mempelajari Al-Quran afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an andaikan Al-Qur'an itu dari selain Allah sungguh mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Artinya jemaah sekalian, ini juga termasuk keindahan Al-Qur'an kita dapati ayat segitu banyak tapi tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kita dapati banyak sekali pertentangan-pertentangan karena sudah ditambah-tambahkan oleh para pengikutnya. Oleh karenanya jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makna hadis ini sudah mencakup mempelajari semua sisi. Apakah dari segi cara membacanya, menghafalkannya, dan yang paling utama adalah memahaminya dengan baik. Memahaminya dengan baik menurut pemahaman ahlus sunnati wal jamaah demikian pula mengamalkannya dalam hidup serta mengajarkannya. Jadi makna hadis ini sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya bukan sekedar belajar cara membacanya. Justru yang lebih penting adalah mempelajari makna dan kandungannya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita demikian pula kita ajarkan kepada orang lain. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita satu kaum yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka artinya apa jemaah sekalian cuma sampai di mulut saja tidak sampai di hati enggak melampaui kerongkongan maksudnya mereka enggak paham mereka nggak paham dengan pemahaman yang benar. Siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Golongan khawarij, ahli-ahli ibadah dahulu, para penghafal Al-Quran dahulu. Khawarij itu yang dikatakan sebagai pemberontak atau orang-orang yang sangat kejam atau istilah sekarang teroris dahulunya, generasi dahulunya itu ahli-ahli ibadah. Bukan preman-preman pasar, bukan. Ahli-ahli ibadah, para pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Jadi hati-hati, jangan hanya kita membaca tanpa memahami makna dan kandungannya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Semakin kita memahami Al-Qur'an, pasti akan semakin kuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam al rahimahullah, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan-amalan wajib. Jadi menambah amalan kita dengan yang sunnah-sunnah setelah kita melakukan yang wajib-wajib. Ini sebagaimana hadis yang pernah kita bahas di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Sebelum itu Allah telah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada satu amalan pun yang lebih aku cintai untuk seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dari apa yang aku wajibkan atasnya. Kemudian kata Allah, dia tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun semakin mencintainya. Jadi jamaah sekalian, mengerjakan amalan wajib kemudian disusul dengan amalan sunnah akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sekaligus akan bersemi di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi karakter hati, sifat hati. Semakin dekat pada sesuatu, dia akan semakin cinta kepadanya. Semakin dekat kepada sesuatu, dia akan semakin cinta kepadanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Luqayyim rahimahullah, dawamu dzikrihi ala kulli halin. Senantiasa menyebut namanya atau berzikir kepadanya dalam setiap keadaan. Bil lisan, apakah dengan lisan? Wal qalbi dengan hati wal amal dan dengan amalan wal hal dan juga dengan keadaan nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadha dzikir kata beliau rahimahullah maka seseorang itu akan semakin cinta kepada Allah sesuai dengan banyaknya zikirnya kepada Allah jadi inilah yang ketiga Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, sebutlah namaku, maka aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian mengingkari aku atau kafir kepadaku. Oleh karena itu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah banyak mengamalkan perintah-perintah. Saya sudah banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Tolong kasih kepadaku satu amalan yang bisa aku jadikan pegangan, jadi andalannya maksudnya. Karena amalan-amalan sudah banyak saya lakukan. Coba kasih satu saja untuk jadi andalannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepadanya, "La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu baca selalu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Kenapa jemaah sekalian diserupakan dengan orang mati? Karena hatinya telah mati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya telah mati. Artinya semakin banyak kita berzikir kepada Allah, hati kita akan hidup dan akan menjadi sehat. Hidup dan sehat. Itulah hati yang selamat hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tetapi di sini Imam Al-Qayyim rahimahullah mengungkapkan dengan sangat indah zikir yang kita maksudkan di sini kata beliau dalam setiap keadaan, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan amalan. Artinya jemaah sekalian, ketika kita berzikir, jangan sampai itu hanya ucapan lisan. Ini seringkali diingatkan para ulama. Karena memang sering terjadi Zikir-zikir yang kita ucapkan sudah seperti adat, bukan lagi ibadah. Kita ucapkan begitu saja, tidak hadir di dalam hati kita. Tidak ada pengagungan kepada Allah di dalam hati kita tatkala kita berzikir kepadanya. Maka kalau zikir seperti ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar di dalam jiwa kita. Tapi kalau kita berzikir disertai dengan kehadiran hati, disertai dengan pengagungan, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Tapi jemaah sekalian, kita nggak akan sampai di tahap itu kalau kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Contohnya jemaah sekalian, zikir yang paling afdol. Zikir yang paling afdol kalimat la ilaha illallah. Harus kita pahami dulu dengan baik. Apa kandungan dan makna la ilaha illallah? apa rukun dan konsekuensinya yaitu mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah dan mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Kalau kita sudah paham ini dengan baik, tatkala kita mengucapkannya mesti kita hadirkan di dalam jiwa kita. Hadirkan dalam hati kita. Inilah zikir yang akan memberikan pengaruh. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nggak cukup sampai di situ, tetapi juga dengan amalan. Dengan amalan yaitu kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Itu namanya zikir. Contoh lain jamaah sekalian. Kita membaca Allahu Akbar. Zikir yang sangat agung. Kalimat takbir Allahu Akbar. Hendaklah ketika kita membacanya benar-benar kita hadirkan dalam jiwa kita hanya Allah yang Maha Besar. Semuanya kecil di hadapan Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Tidak ada satu makhluk pun yang perlu kita segani di dalam menjalankan syariat Allah. Kalau ternyata dalam pengamalannya, ketika kita ingin menjalankan syariat Allah, nggak enak sama si fulan, takut sama si fulan, itu nggak ada gunanya zikir yang kita ucapkan. Allah maha besar, Bukankah Allah lebih besar daripada dia? Ya. Jadi demikian, harus di dalam amalan betul-betul kita agungkan syariat Allah melebihi aturan-aturan yang dibuat-buat oleh manusia. Demikian jemaah sekalian, zikir yang dimaksudkan di sini dengan lisan, hati dan amalan. Janganlah hanya dengan lisan saja, hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan kehadiran hati, dan amalan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, pembahasan ini masih cukup panjang. Ada 10 sebab yang disebutkan Imam Luqayyim rahimahullah, namun waktu kita terbatas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah telah kita sebutkan tiga sebab yang paling utama untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah membaca Al-Qur'an, disertai dengan usaha untuk memahami yang kedua mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib kemudian yang ketiga senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan apakah dengan lisan, dengan hati dan dengan amalan kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Waalaikumsalam apa itu? Bid'ah. Mengenai bid'ah dan permasalahan fikih perbedaannya. Baik. Orang yang pertama kali mengingatkan kita bahaya bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali mengingatkan kepada kita bahaya bid'ah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma di dalam khutbatul hajah. Khutbah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya khutbah yang sifatnya umum, banyak yang hadir mendengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umur muhdatsatuha." Amma ba'du kata beliau, sesungguhnya Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang baru di dalam agama. Kemudian dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan dan ini termasuk muat muwaddi' pesan-pesan perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan per, perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, beliau bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru di dalam agama itu namanya adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi ini adalah contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak contoh yang mengingatkan kita tentang bahaya bid'ah atau mengada-ada di dalam agama. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau ada saudara kita yang memperingatkan kita bahaya bid'ah, janganlah kita alergi. Karena yang pertama mengingatkan kita bahaya bid'ah itu adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kesempurnaan ittiba kepada beliau adalah kita meneladani beliau. Dan subhanallah, apabila kita meneladani beliau, tidak menambah-nambah lagi, itu sebetulnya sudah sangat mencukupi. Bukankah Allah telah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini yaitu pada haji wada, haji perpisahan kata Allah Subhanahu wa taala telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi kita menambah-nambah di dalam agama. Iya. Jadi istilah bid'ah ini yang pertama kali mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi umatnya. Baik. Kemudian, apakah ada terjadi perbedaan masalah fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Iya. Contohnya, para sahabat ketika memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Janganlah kalian salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Ini dalam jihad melawan orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berangkatlah kalian, jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di sana." Nah, di situ para sahabat berbeda pendapat memahami hadis ini. Sebagian sahabat berpendapat maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan harus sholat di sana, tapi kita cepat ke sana Usahakan sebelum maghrib sudah tiba di sana. Iya. Sehingga mereka kemudian di perjalanan sholat asar. Jadi belum sampai di tempatnya mereka sholat asar. Karena mereka mentakwil ucapan Rasulullah SAW. Maksud beliau bersegera bukan bukan harus sholat di sana. Tapi maksudnya bersegera. Jadi nggak masalah kita sholat di perjalanan. karena apa Karena mereka khawatir. Mereka padukan dengan dalil yang lain, mereka khawatir ini matahari sudah mau tenggelam. Waktu asar sudah mau habis. Iya. Nah, sebagian sahabat yang lain berpendapat sesuai dengan zahir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Nabi sudah mengatakan nggak boleh solat asar kecuali di sana. Maka mereka nggak solat asar di perjalanan. Sudah tiba di sana, baru mereka melakukan solat asar. Ini contoh. Dari sedikit sekali, contoh pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menyalahkan kedua-duanya. Iya. Artinya apa jemaah sekalian? Ada perbedaan di dalam masalah fikih. Ada perbedaan yang itu ditolerir. Kenapa jemaah sekalian? Karena sama-sama berdasarkan dalil. Sama-sama berdasarkan dalil. Iya. Juga perbedaan-perbedaan yang masalah fikih yang dalilnya sudah jelas masing-masing punya dalil. Contohnya dalam eh, lafaz-lafaz uh, uh, doa di dalam solat itu para sahabat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya dengan lafaz yang berbeda-beda. Seperti uh, lafaz doa istiftah itu lebih dari sepuluh, lebih dari sepuluh lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengamalkan semuanya. Itu perbedaan yang apa namanya tidak ada masalah karena masing-masing berdasarkan dalil. Walaupun ada juga sahabat yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan dalil karena dia tidak mendapatkan dalil, dia kemudian berijtihad, tapi setelah dia tahu salah, dia kemudian tinggalkan. Itu sifat seharusnya seorang muslim. Contohnya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ketika beliau di sebuah perjalanan, beliau junub. Nah, kalau orang batal wudhu biasa, nggak ada air, itu kan cukup bertayamum dengan cara menepukkan tangan ke bumi, kemudian mengusap ke wajah, lalu kedua tangan sampai ke pergelangan. Bukan sampai ke siku, tapi sampai ke pergelangan. Nah, itu kalau batal wudhu. Nah, ketika itu beliau belum tahu. Bagaimana kalau junub? Dan nggak ada air. Nah, disitulah beliau berijtihad. Beliau serupakan dengan mandi. Kalau mandi kan harus disiram semuanya, maka beliau kemudian berguling-guling di tanah. Ya. Ha, setelah itu beliau kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan apa yang beliau lakukan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Enggak perlu harus seperti itu, cukup engkau menepukkan tanganmu dan meniupnya lalu meng, apa namanya? mengusap ke wajah lalu kedua tangan. Artinya sama saja antara tayamum dengan e, karena batal wudhu untuk menyucikan dari hadas kecil dan tayamum untuk menyucikan dari hadas besar. Jadi itu yang terjadi di masa sahabat ketika mereka berijtihad kemudian salah ditegur langsung mereka kemudian e, meninggalkan kesalahan tersebut. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kita pelajari penjelasan-penjelasan para ulama kita amati kalau ada perbedaan pendapat mana yang lebih kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau saat ini kita pelajari, ternyata ini pendapat yang kuat, ada dalilnya. Ternyata setelah kita belajar lagi, oh ini yang lebih kuat. Nah yang yang lama kita tinggalkan. Jangankan kita jamaah sekalian, Imam Syafi'i pun seperti itu. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal dari beliau ada al qawlul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Iya pendapat lama dan pendapat baru. Imam Ahmad juga sering seperti itu. Sering diriwayatkan dari Imam Ahmad dua pendapat. Boleh dan tidak boleh. Nah ini karena seperti itu kadang beliau membolehkan ternyata setelah itu dapat dalil yang tidak membolehkan. Jadi seperti itulah kita belajar kalau ternyata salah di kemudian hari kita pahami maka jangan ragu untuk ditinggalkan. Ya. Masih ada waktu, Pak? Oh ya, silakan, Pak. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menempatkan Baik. Yang pertama sekali, rasa takut, rasa cinta dan harap ini adalah al-a'mal al-qalbiyah atau ibadah qalbiyah, amalan-amalan hati. Ibadah-ibadah hati. Jadi yang pertama sekali tempatnya itu di hati. Iya. Cinta, harap dan takut. Ini termasuk ibadah-ibadah hati. Yang orang nggak mungkin lihat. Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Iya. Tetapi jamaah sekalian, kebenaran ya, kejujuran cinta dan rasa takut kepada Allah serta pengharapan kepadanya itu akan terlihat pada amalan anggota tubuh. Benar nggak apa yang ada dalam hatinya? Jangan-jangan palsu. Iya. Nah sekarang kita bicara tentang rasa cinta kepada Allah. Kalau hanya di hati saja, tidak terrealisasikan dalam amalan zahir, maka itu adalah cinta yang palsu. Oleh karena itu jemaah sekalian, satu ayat dalam Al-Quran diistilahkan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa artinya? Ujian kecintaan. Benar nggak cintamu? Jujurkah cintamu? Atau cintamu palsu? Apa ujian itu jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baru kemudian Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita ngaku cinta saja tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah belum akan mencintai kita. Kalau kamu sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. jemaah sekalian, ini keutamaan kalau Allah sudah mencintai kita. Kita makhluk yang banyak dosa yang kita butuhkan pemaafan dari Allah. Gak mungkin kita selamat dari dosa. Kita harus mendapatkan pemaafan dari Allah, berusaha. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Rasa takut kepada Allah. Apa bukti orang rasa takut kepada Allah? Dia tentunya berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Kalau dia mengaku saya takut kepada Allah, tapi kesehariannya bergelimang dengan dosa, nggak ada manfaatnya pengakuannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah berarti jauhi hal-hal yang dapat membuat Allah murka kepada kita. Ya, jadi ini bukan sekedar amalan hati namun harus dibuktikan dengan anggota tubuh. Barangkali demikian, Pak. Walhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.